Inilah cerita misteri jimat dengan judul Misteri Banyak Angkrem. Cerita nyata ini dikirimkan Sundari dari kota Tuban. Sebut saja namaku Sundari. Beberapa hari ini memang aku murung terus lantaran dalam seminggu tetanggaku meninggal dunia dengan misterius. Seluruh badannya luka-luka berwarna hitam. Seperti orang yang dicucui banyak dan matanya hampir keluar. Padahal cuma sakit sebentar. Dikiranya masuk angin biasa. Tetapi kenyataannya tidak nututi ketika dibawa ke rumah sakit. Setelah dirunut ternyata korban kalah janji Katanya hari ini mau melunasi utangnya kepada Mas Bonar yang masih kakak kandungnya sendiri. Begitu berkali-kali dan setiap ada korban tewas, mesti keluarganya bilang kalau punya utang dengan kakaknya dan belum membayar sampai batas waktunya. Gawang-gawang masih terngiang ketika kedua orang tuanya mau wafat. Setelah mewariskan sebidang tanah berikut bangunan rumah yang besar, ternyata orang tuanya juga punya pesugihan. Duh, dan kamu benar. Bapak ora iso marisi apa-apa. Bapak mung isa marisi omah lan tanah sithik iki. Dibagi ya sing rata lan sing adil. Aja rebutan. Ya eling bapak ya duwe ngon-ngon sing jenenge banyak angkrem. Wisa mbantu kowe golek rejeki. Muga-muga kuwi kowe iso momong ya. Demikian ucapan orang tua. ketika mau meninggal. Tentang tanah dan bangunan rumah telah dibagi dua sama-sama setuju. Namun, mengenai ingon-ingon banyak angkrem, sebetulnya Sundari agak keberatan. Sebagai pemeluk agama, yang taat hati kecilnya tidak sampai kalau harus mengorbankan orang lain demi kepentingan kekayaan dirinya atau numpuk harta. Maka ketika orang tua menyinggung masalah pesugihan banyak angkrem, Sundari menolak dengan halus biar kakaknya Bonar yang mengurus. Maka dalam kehidupan sehari-hari Sundari sekeluarga biasa-biasa saja, sedangkan kakaknya Bonar di samping warisan orang tua sudah kaya, kini semakin kaya lagi. Kehidupannya serba mewah Rumah besar mobil ada dua masih kincling. Semua keluaran tahun terakhir. Tetapi kakak beradik itu tetap tinggal berdampingan. Sebelah kiri kakaknya dan Sundari sebelah kanan. Mereka rukun satu sama lain. Anak-anaknya pun bermain bersama tidak pernah congkrah atau bermusuhan. Yang merisaukan Sundari adanya kematian warga kampung yang metrius dan berturut-turut. Dengan luka hitam bengkak-bengkak sekujur tubuhnya, rocah raja mengenaskan. Di lain pihak kekayaan kakaknya semakin membengkak suki melegendu. Maka setelah sembayang maghrib, Sundari menemui kakaknya yang baru saja pulang dari toko. bengar apa ya tega sampean nyawang korban pesugihan warga-warga kuwi to Sudahlah Dik ini urusan kakak kowe rasa melu-melu sing penting uripmu kecukupan lah ya wis Mas awak iki urip iki butuh masyarakat butuh tangga nek njur ngrugekne wong-wong apa ya dosa sok ana tanggung jawab lo Mas Pokok iki kabeh tanggung jawabku sing penting duit bondo tumpuk-tumpuk Uripe ya, awak dhewe iki segani wong sak kampung. Ora, Mas. Nek kelakuanmu jahat pun aku ya wani ngentang. Eling, eling sesuk bakal diadili karo Gusti Allah. Mulai detik iki aku nganggep sampean dudu kakangku meneh mergo sampean jahat. Sundari sembari berdiri meninggalkan ruang tamu kakaknya. Mendapat tantangan dari adiknya, Bundar bukannya sadar, tapi malah berbuat lebih jahat lagi. Paginya, ketika anak Sundari sedang bermain-main di halaman rumah, mendadak pulang sambil menjerit-jerit ketakutan. Matanya mendelik seperti melihat barang menakutkan. Jari ini diuber-uber binatang seperti banyak. Sundari sudah tahu bahwa itu adalah banyak angker e kakange. Setelah konsultasi dengan Kiai Nur Saleh, Sundari mulai mengadakan perlawanan terhadap pesugihan kakaknya. Ia tahu persis kalau setiap malam Selosok Kliwon dan Jumat Kliwon banyak angkrem itu harus diberi sesaji. Maka keberadaannya harus mendekam di pekarangan seperti sedang mengerami telur-telurnya agar bisa menetas dengan baik. Saat itulah yang tepat untuk memunstahkan makhluk gaib itu sebab kalau tidak atau sedang berkeliaran galaknya bukan main. Maka dibacanya ayat-ayat suci Al-Quran sambil berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari bahaya, terutama perbuatan setan yang menyesatkan. Tiba-tiba seperti ada guntur meledak di dalam rumah. Tahu-tahu sosok tubuh kakaknya terbanting jatuh di lantai dan sambat-sambat. Aduh, aduh loro, ojo pateni aku loro. Tolong, kapok, aku kapok. Paginya tersebar ke seluruh kampung bahwa juragan Bonar meninggal dunia mendadak tanpa sakit lebih dulu. Sekujur badannya penuh luka arang keranjang seperti dipatuk binatang buas lebam hitam. mata nemen mendulu menahan rasa takut yang mengherankan Ranjang tempat tidurnya bosah basah seperti habis untuk bertelur binatang itik. Tetapi tidak jadi dan bau busuk sangat menyengat. Sampai jenazah dikuburkan, tidak ada yang tahu kecuali Sundari adiknya. Mas, semoga diampuni dosamu, Mas. Saya terpaksa mengusir banyak angker dari rumah ini. Jangan sampai membuat bencana di masyarakat. Demikian batin dari Sundari. Konon oh, pesugihan banyak angker merasa diusir dari rumah, membuat marah dan buntutnya tuannya sendiri yang dilalap. Itulah cerita dari Tuban tentang pesugihan banyak angker Bersama tim Cimat.